Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam Taklim Tadarus Al-Quran Sore ini kita akan mencoba surat ke-74 Surat Al-Mudassir Jadi dipersiapkan surat ke-74 Surat ke-29 Pelajaran yang pertama adalah Surat ke-74 Surat Al-Mudassir Surat Al-Mudassir mudasir gitu ya.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 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنةً وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة latihan Demikian tadi surat ke-74 Surat Al-Mudassir Surat Al-Mudassir <laughs> Kita suka kelirunya D-nya satu padahal D-nya dua Kalau lihat Latin juga dua Surat Al-Mudassir Baik, teleponnya kami berikan kesempatan di 85 ya Silahkan uh, eh, menyebutkan nomor nomornya nomor berapa pesertanya. Jadi kelas C ini uh, sudah ada nomornya. Yang belum silahkan. Jadi tidak ada persyaratan. Syarat untuk masuk di kelas C adalah sudah lancar membaca. Siapa saja. Kelas A eh, siapa saja anak-anak atau siapa saja yang penting sudah lancar membaca gitu. Nah, mau anak-anak mau dewasa. Kalau yang belum kelas B. Baik, di 85 90 Silahkan sebutkan nomor surat dan ayat. Suratnya ke-74 ayatnya ayat pertama Surat al muddathir Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Pak Budi Pak Budi Wahyu Pak iya. Budi Wahyu tadi kelas B Iya badai nyorong Nyoba sok atuh Surat keberapa? Surat ke-74 Ayat Ayat pertama Sok silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kurang, kurang hantak. Bismillahir, Bismillahirrahmanirrahim. r nyentak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. ya ayyuhal mud Mudathir Mudathir Mudathir Ya ayyuhal mudathir Kum fa'anzir Warabbaka Jangan ditahan Jangan uh, um, Tidak ada kalkalah Warabbaka B-nya B double aja ya. Warabbaka fakabbir Masih Warabbaka rabbaka fakab. Rabbighfir li coba. Rabbighfir. Nah, jangan rambe rambe nanti kebiasaan. Ra ya, wa rabbaka wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatuhir Ta fatuhir Wa siyabaka fatuhhir. Warrujza pahzur. War Warrujza pah Jur. Warujza Yes. Fahzur. Ah, <laughs> kembali di sini latihan. Latihan mana jim, mana zai. Iya. War warujza fahjur. fahzur <laughs> fahzur Fahjur. Fahjur. Dilatih ya ayat lima Belum. Zai. Warujza fahjur. Ya. Wala tamnun tastaksir. Yes. Wala tamnun tastaksir. Wala tamnun tastaksir. Wali rabbika fas. Wali rabb. Wali rabb. Wali rabbika fasbir. Fa'idha nukira bin nakur. Yes. Eh. فإذا فإذا فإذا فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وهيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا Wamah. ومهدت Dalnya masuk, ingat. Satu teori harus dicatat, kalau menemukan huruf mati, bertemu dengan huruf hidup, di atas huruf hidupnya ada tasdid, berarti di, bacanya? langsung ke nah, itu, disamberin bahasa tajwidnya di di memasukkan satu huruf pada huruf berikutnya berarti di di eh, jadi ma, di i eh, ini, di idgom ya, kan. iya. itu yang terpenting mau idgom mutakoriben mutamasilen muta cuma nama doang ya. yang terpenting kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup di atas huruf hidupnya ada tasjid seperti ini berarti bacanya di diidgomkan. Diidgomkan. Yeah. Idgom apa? Nah itu ilmu. Yeah. Bisa idgom biguna kalau nun matinya ketemu ya. Bisa idgom bila guna kalau nun matinya ketemu ro. Bisa idgom mutakoriben. Kalau nanti sa dasa bisa idgom mutamasilen kalau bak bak mati ketemu bahirup bah, bahidup iya. bisa juga idgom mutajamisen kalau dalam mati ketemu tak abadetum abatum abadetum jadi abatum ya iya. satu aja yang harus diingat, kalau menemukan huruf mati bertemu huruf hidup di atas huruf hidupnya ada tasdid berarti di dihidgomkan. Nah, <laughs> dihidgomkan. Iya. Ilmu satu catat. Iya. Nama mah boleh, nama boleh nggak hafal, tapi teori itu pasti betul. Iya. Teori benar ya, iya. bukan teori pinter. Kalau teori pinter apa? <laughs> teori pinter apa? Wamahatu berarti idgom? Idgom mutakoriben. <laughs> idgom eh, mutajenis mutajenisen dua dua halaman dua tiga itu itu teori pinter pinter namanya tahu gitu Ya. jadi kalau teori teori benar itu tadi apa tadi diidkomkan jadi kalau kalau uh, tadi <laughs> ulang aja susah ya ya. kalau huruf mati bertemu huruf hidup huruf hidup di atas huruf hidupnya ada ada tasdid ah dibacanya harus harus di langsung di diidgomkan diidgomkan disambar dimasukkan yeah. nama nama itu teori teori iya, teori, pinter. pinter hafal yeah. <laughs> teori benar ada benar ada pinter yeah. ha, kayak ini lafad Allah lafad Allah dibaca tebel kalau kalau di <laughs> sebelum lafad Allah ada baris ada baris di atas ha, itu teori benar kalau teori pinter disebut taf Khim. Iya. Ah, iya. Ya udah, terus ya. Takdi wama iya, wama hat tuh gitu bacanya. Wama hat. Bukan. Kan jadi double. Double h-nya, double taknya. Iya. Wama wama tulahu. Kan uh, di kelas B kan kemarin belum menerima telepon. Ya. Teori sentak-sentak dulu. Gak apa-apa. Itu kok bacanya sentak-sentak Pak Budi? nggak apa-apa saya lagi belajar. Kalau udah bagus hentakannya, tinggal diperbagus gini ya. Dia dihentak. Wa mahatulahu tamhida. Itu. Nanti kalau sudah pas ben, uh, beatnya, cengkok hentakannya, baru uh, haluskan. Wa mah wa mahatulahu tamhida. Boleh ada hentakan nggak? kalau belajar boleh. Boleh. Kalau ya. sudah sudah kalau pinter, pinter mah, jangan. jangan. Ya. Ngapain baca Quran entak-entak? Diomelin Qurannya. Iya. Oke, okay, sok silahkan. Wa mahatulahu. Firang. Wa mahatulahu. Kurang. Wa mahatu wa mahatulahu tamida. Katanya harus tiga kali diulangi. Coba ya. ulang. Wa mahatulahu tamida. Hanya dihadadakan besar haknya hak dada wa mahad wa mahattu lahu tamhida lagi wa mahattu lahu tamhida ah, udah sampai situ aja dulu ya, ya. jadi kalau sekarang lagi juz, eh, uh, sembilan ke 29 juz ke 30 Pak Budi boleh di kelas C ya. tapi kalau sudah di surat-surat bebas ya. nanti dites lagi ya, ya. <laughs> baik terima ya, kasih terima kasih Sodakallah. Iya. Sadaqallahiladzim. Terima kasih Pak Ustaz. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, yang mau nyoba silahkan. Karena apa? Sekarang kan udah dikasih tahu ya. Ini uh, surat Al-Muddathir ini juga diulang-ulang. Mungkin saya uh, hari ini hanya sampai satu sepuluh ayat. Besok uh, ayat ke-10 diteruskan sampai 20 gitu, diulang-ulang terus. Jadi di rumah ibu dan bapak, ada adik yang ingin masuk ke kelas C, terus saja dibaca. Kan ada pepatah, ala bisa karena biasa. Kalau boleh saya usul beli kaset tape yang ada rekamannya gitu loh. Saat surat-surat pendek tadi uh, Syekh Al-Huzaifi menyampaikan, direkam, diulang-ulang. Ya, si Mukti itu anak saya 4 tahun apa yang diiklan di televisi dia hafal masa kita nggak bisa gitu loh ya uh, logikanya ala bisa karena biasa gitu buktinya orang Jawa orang Sunda anaknya lahir di Jakarta karena nggak dibiasakan bahasa daerah nggak bisa dia <laughs> ya. ngerti sih ngerti mau ngomong nggak bisa karena nggak dibiasakan begitu gitu ya Assalamualaikum halo Assalamualaikum 921 28 Sudah masuk silahkan Oke okay. 921 Mau masuk mangga ya Itu yang terdaftar juga boleh Silahkan sebutkan nomor surat dan nomor ayat Suratnya surat ke-73 Surat Al-Mudathir Ayat 1 diulang lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah dari suaranya Surat al mudathir iya. yang ke-74 iya. ayat ke-15. Uh, eh, diulang lagi dari ayat satu Ibu ya. Oh, jadi lagi ngulang-ngulang nih oh, biar Ibu Ibu kan sudah alhamdulillah lancar. Jadi jadi kami yang mendengarkan oh ingin seperti Ibu ya. Usia sudah sepuh, alhamdulillah putra-putri sudah sukses semua sudah ini ya ibu dengan kehidupan alhamdulillah baca Qurannya lancar. Nah ini kan ya. pengen. Jadi kita tuh bukan bukan ingin ngiri dunianya aja, akhiratnya juga gitu kan. Baik ibu baca, kami dengerin, kami belajar dari ibu. Ya silahkan. Dikecilin. Iya dikecilin tuh tadinya. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر Bentar, di pakabirnya ya, di rohnya jadi tipis karena sebelum roh mati itu Barik iya.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 ثم عبس وبصر Mhm. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر In hadza illa qaulu Kau Kau Kau Sanes kau tapi kau Illa qaulul bashar yeah. Sauslihi saqor Wa ma adroka ma saqor La tubqi wa la tazaru Lawahatul lil bashar Roknya jangan dibaca La tubqi wa la tazar Tazar. Ro-nya jadi sukun. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة أشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو Pendek. Illahu. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Sanes. Lil bashar. Doanya jangan dibaca. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kalla wal qamar wal laili id adbar. Terima kasih Ibu. Hatur nuhun. Nah, sudah sampai situ satu makro ya. Sudah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang dari ayat pertama. Jadi masuk silahkan sebutkan nomor suratnya dan ayatnya. Untuk apa? Untuk yang lain. Kalau yang lain dengar kan bisa begitu ya. Eh, surat Al-Muaddathir. Surat ke-74 ayat 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan, dengan siapa ini? Ibu Heni. Ibu Heni di mana? Di Muara Karang. Uh, ah, ya. Yes. Eh, bisa tanpa melihat? Pakai braille. Oh, <laughs> Baik, silahkan. Mhm. Suaranya kecil ibu. Kenapa? Suaranya, nah kayak gitu. Iya, iya. Eh, nggak ya, ya. e, ada teman yang lain yang megangin teleponnya. Nggak ada. E, jadi gimana di dempet ya? Kenapa Pak? Harusnya pakai handsfree ya kalau naik oh, tadi. Ada. Hmm, jadi ibu e, kan nggak lihat tuh mata iya. tangan ke braille ya? Iya. Huruf braille apa itu yang di itu? Iya. Uh, uh, dua, eh, satu tangan, dua tangan? Satu. Satu, satu pegang handphone? Iya. Oh ya udah, bisa berarti ya, lebih dekat dengan radionya ya, eh iya, dengan iya. handphone. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat baca ibu kecil suaranya. Ya. Saat baca kecil, saat bicara biasa kencang. Coba lebih dekat dengan teleponnya. Coba ya. Iya, tapi kesininya kecil, kami kerepotan, kesulitan. Coba lagi. Ya ayyuhal muddathir. Kum, kum, kum. Kum, fa'anzir. Kum, ah, iya. fa'anzir. Warabbaka fakabbir. Cepat sedikit. Warab gitu. Jangan. Warabbaka fakabbir. Iya, begitu. Wasiyabaka fatahhir. Iya. Waruj fahadur. Pah, bukan paha. Pah. Itu itu di sini nih ayat lima ini agak sedikit sulit E, membedakan antara jim yang iya. pertama jim ya Bu ya, yang kedua iya. zai, yang terakhir nanti jim lagi. Jadi gini. Di ibu mata batin ibu lebih lebih ini ya karena ibu pot netra ya. Iya. Waruj waruj za waruj jim dulu baru zai waruj za jur pa jur jur jim lagi coba iya. masih belum kelihatan ya masih belum kelihatan Bu belum ya? kelihatan jimnya jainya ya, ya? Karena ibu kan e, nanti mengulang-ulang bat, mata batinnya iya. tolong dikonsenkan ya. Iya. Ibu tidak melihat dengan mata tapi dengan hati. War waruj waruj zapahjur gitu. Waruj jur. Nah, begitu. Terus wala tak takbir tak takbir. rabb rabbika fasabbir. Fasbir, nggak ada itunya. Fasbir. Iya. Fa iza. Kepanjangan, satu alif saja. Fa iza nuqira bin naqir. Naqur. Oh, ya, nah, ah, itu domah di atas ya. Nah, ah. <laughs> itu kalau braille domah domah tetap ya. Sama. Sama. Oh, sama. Saya belum pernah lihat nih. iya. nukiro finnakur gitu ya. ya. Faiza nukira finnakur. Fadzalika yawma idhi yawm. Yawman? <laughs> Jangan ditahan. Yawman asir. Lagi, Fadzalika. فذلك يومئذ يوم عظيم Dinnya jadi idgom Ibu ya suaranya lebih dekat dengan telepon lagi jadi, Iya bukan Mungkin saat itu jadi kecil iya. Pakai Pakai handsfree lain kali Fadha ini ibu ya Fadhalika yauma idhi yauma idhi yaumun asir Fazal يومئذ يوم عصير على الكافرين غر غير غير يسير على الكافرين غير يسير غير ya domah ya domah. Kepegangnya mungkin domah sama patah mirip ya, cuman di ujungnya kalau domah <laughs> ada ada pentolannya. <laughs> ya. Jadi pikirnya oh ini patah, domah. Ya. Oh ya. Jangankan yang nggak lihat bu, yang lihat aja kadang-kadang iya. kelihatan tapi matanya kayak mata peda, nggak lihat gitu, gitu kan? Iya. Masya Allah Ibu, Alhamdulillah Netra ini satu terobosan. Buat kita yang lihat ini satu anugerah, satu motivasi. Orang yang gak lihat aja bisa, masa saya gak bisa gitu loh. Tidak ada yang gak mungkin di dunia ini kan. Semuanya serba mungkin. Kalau kita mau belajar. Ya, diulang. Alal. Alal kafirin Gairu. Baik, terima kasih Ibu. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang. Jadi kalau yang masuk itu anak-anak sama Tuhan netra terus lancar, alhamdulillah saya senang. oh, senang sih? Uh, luka di atas luka bukan, maksudnya uh, apa ya? Memberi motivasi. Ibu Mutmaina belum dulu ya, belum dulu di C nanti, di B nanti, masih di B ya. Kasih kesempatan yang lainnya dulu. Jadi silahkan Ibu Mutmaina besok, jangan masuk sekarang. Jadi uh, dengan belajar, insya Allah ya, kita kan itu satu hal belajar Al-Quran tuh uh, pahalanya tuh huruf demi huruf kan ya. Huruf demi huruf yang kita pelajari, tapi dengan baik dan benar, insya Allah. Baik, jadi untuk yang pertama, untuk para pemula, teori hentak berlaku. Ya, teori nyamber, teori hentak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu kepanjangan. Pertama nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ay, ya ayyuhal mud dasir. <laughs> Wah gitu. Jadi kayak nyanyi halo-halo Bandung, semangat gitu. Patriot. Tapi kalau sudah bagus, ya hentakan tidak boleh ada. Ya hal mod modafir Gitu ya. so, Baik, dicoba kembali 875 silahkan ya. Ya, surat ke-74. Masya Allah di ayat ini juga ada ada ungkapan yang sangat menakutkan. Di ayat 42. Ah, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka syakor? Syakor itu Masya Allah ya hancur. Masuk kepala kita mendidih hancur. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang suka mengerjakan sholat. Kenapa lagi kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawab, kami dulu tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Apalagi yang menyebabkan kamu masuk neraka syakor adalah kami dulu membicarakan orang uh, membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Jadi ngomong ngalir ngidul nggak jelas. Apalagi yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor adalah kami mendustakan hari pembalasan. Kami tidak percaya akan adanya hari kiamat. Nah, itu hari pembalasan dunia ya. dan ada kehidupan yang kekal hingga datang kepada kami kematian. Setelah datang kematian baru nyesal gitu kan. Allah ini menarik sekali ayat yang ke-42 ini untuk dipahami. Baik, di 85904785 kami berikan kesempatan. Nomornya sudah ada, tapi ya silakan. Di 85904785 kita ulang kembali dari surat eh, uh, 74. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Pak Eh, Ari ya, iya. saya nih sering dengar ya. Alhamdulillah. Cuman saya belum menjadi tetap nih. Pak. Kamu gak apa-apa, nah. dengerin juga sama ya. Hmm, siapa Pak. ini Pak siapa ini? Saya Pak Deden. Pak Deden di mana? Di Pulau Gebang. Oh Pulau Gebang. Udah kelas apa? saya hanya bisa aja nih. Pak. oh. belum belum mencoba sih.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 Ya ayyuhal kerang Kurang. Sedikit lagi jadi. Ya ayyuhal mutasir D-nya dua, sa-nya dua. Oh, Ya Iya. Ya ayyuhal mutasir Ya gitu. Terus. Qum anzir wa rabbaka fakab فكبر Iya. ف- وثيابك فطهر Fatahhir. فطهر والرجز فاهجر Hanya hadada. Waruj kalau kelas sugro. Waruj za zai war ini latihan jim dan zai. Waruj zapah jur. والرجز Za- pa- فاهجر Pah fah pah hadada jur. فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر Satu alif, ada alif kan? Ya, Ah, dan tabi'i itu. Faida فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ya, yasirnya jangan yasir jangan ditahan, dilepas. Yasir, Pak Yasir gitu. يسير Nah, ya. gitu. على الكافرين غير يسير Nah, begitu. ذرني ومن خلقت وحيدا Wahida. ذرني ومن خلقت وحيدا Eh, ha, wahida. وحيدا Tahu nggak kalau patah dua dihentikan jadi mad? Waduh belum ini saya Enggak, enggak apa-apa. Ini ya, ini ya. uh, dua patah kalau dihentikan disebut mad iwad. Mad iwad. Ya. Mad iwad adalah dua patah kalau dihentikan dibaca satu. Dua patah kalau dihentikan dibaca satu disebut mad. Mad iwad. Mad iwad ialah dua patah dihentikan satu. Dibaca? Dibaca satu. Nah bisa, gitu ya. Iya. Ingat-ingat ya. ya. Kalau menemukan dua patah dihentikan dibaca satu disebut mad iwad. Mad iwad. Mad iwad ialah dua eh, patah di baca di uh, <laughs> Iya, dua iya. baca ya. Grogi memang ya. Iya sudah, terima kasih banyak belajar ya. Nanti ya. diulang-ulang kalau surat ini ya. Sudah Sudah Pada dan terima kasih. Ya, yang lainnya kami berikan kesempatan ya. Mm -mm. Tidak ada yang nggak mungkin untuk belajar. Saya baru uh, membuat um, animasi film untuk baca tulis Al-Quran ini baru untuk yang melek ya. Saya juga ingin memikirkan gimana untuk yang tunanetra terbaru sebatas suara ya. Pengen kayak eh, braille gitu tapi belum bisa ya. Insyaallah nanti mudah mudah-mudahan saya mikir terus. Jadi kalau yang melek nggak bisa tuh gimana ya? Hmm, kasihan gitu ya kalau nggak belajar pasti bisa kok. Karena nanti ada ditunjang dengan diktat, ditunjang dengan kaset, ditunjang dengan MP3, DVD, apalagi ya. Bahkan ada sekarang uh, komputer ya dengan komputer yang punya memiliki komputer pinter tapi ngajinya belum pinter karena dulu terlambat barangkali. Terlambatnya karena banyak faktor. Itu program komputer banyak ya. Saya saja memiliki empat program komputer. Komputer dibuka langsung di situ wah mudah banget. Cakep sekali ya. Animasi-animasinya Allah Rabbi jadi uh, betul untuk uh, kesempatan sekarang ini bodoh itu tidak dimaafkan. <laughs> Kenapa? Karena alat penunjangnya banyak. Jadi hanya orang yang malas dan tidak mau belajar lah gitu lah Pak Ali jangan gitu, saya kan baru belajar sekarang. Nah intinya awalnya alhamdulillah kan gitu. Jadi eh, jangan berdiam diri terpaku tanpa hidup ini belajar begitu. Soal hasil kan saya bilang, soal hasil mah soal belakangan. Ada orang yang sudah ngaji 4 tahun gitu-gitu aja <laughs> nggak apa-apa orang orang dia sabar, sayanya kadang-kadang kesel, dianya sabar. Oh dia pahala, sayanya kurang pahalanya gitu. Saya oh iya dia orang mau belajar kok gimana gitu. Ada juga yang baru datang udah pinter, ada <laughs> variasi. Ada seminggu datang langsung tajwidnya mahir. Itu anak-anak itu kan banyak. Masya Allah. Jadi variasi, setiap orang kan berbeda. Tidak sama gitu gitu ya kepala sama berambut eh, otak sama tapi berpikir tentang alam lain kalau orang Indonesia lihat pemandangan yang indah, waduh enak ya indah ya kalau jalan-jalan ke sana. Tapi kalau orang Barat katanya orang Barat, waduh ini hijau ini wah bagus nih kalau nanam ini. Gunungnya juga wah bagus nih pasti banyak hasil tambangnya gitu kan. <laughs> Setiap orang berbeda pendapat berbeda pemahaman, berbeda daya tangkapnya gitu kan. Kalau Imam Syafi'i usia enam tahun sudah hafal Quran gitu ya. <laughs> Kita kita mau buru-buru gitu ya. Mhm. Ya, paling tidak kita ya gimana ya, ya belajar aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Siti Zulfa di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nomor berapa? Sudah masuk anggota? Belum, Belum. Baru. baru ya. Sudah bisa baca? Ya, insya Allah. Insya Allah. Udah bisa baca berarti bisa C. Kalau belum nanti diturunkan <laughs> jadi kelas B ya. Jangan marah ya. Iya. <laughs> Baik. Surat keberapa? Surat Al-Mudasir ya. Iya, Al-Mudas Al-Mud. Saya juga ya. kalau bilang tuh suka mudasir padahal bukan. Surat al mudasir Dasir iya. double double gitu ya. Karena orang kita tuh nggak mau susah gitu ya ngomong teh mudasir padahal surat al-mudasir d-nya dua sa-nya dua surat ke tujuh empat ayat pertama sok atau silakan sinnya Sini jangan kesok ya. Jangan himinas. Jangan, jangan ada unsur o-nya. Himinas. Bibirnya dibuka lebar. Unsur ke Y setan. shin. Hibilash gitu ya. Nah, bukan. Bibirnya dibuka lebar. Itu saya bisa membayangkan. Ibu bibirnya dimonyongkan itu. Himinash. Nah, itu sod. Gitu. <laughs> Ini himinash. Himinash. Nah, begitu. Sok, lagi. أعوذ minash من الشيطان الرحمن الرحيم يا أيها المدثر Faknya eh, lidahnya ujung gigi. Sa mud mudafir kayak orang cadel. Mudafir. Ya ayyuhal mudafir. Ya. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر Sa apa sin? Bu. وثيابك فطهر Iya. والجهز والرجز فاهجر Jim dan zai. Waruj zafah jur. Waruj zafah jur. Fah ada ada. Fah. Fah. Jur. Jur. Ya. Walatam nun. Nunnya ifa. No, gak sedikit. Walatam nun tas takhir. Walatam nun tas takhir. Walirabbika fasbir. Fa'idha nuqira fin naqur. Nakur. Gitu. Tanda disukun kan? Faida faida nuqira. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير Baik Ibu, terima kasih. Sudah bagus teman telepon ini. Suara teleponnya kurang linear ya kayaknya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, untuk yang sudah mempunyai diktat ABC, hmm, bagaimana cara pakainya? Ada MP3 yang gratis yang bisa diambil ya, silahkan. Uh, memang kalau di radio saya jarang ada di tempat, alhamdulillah jadi ya sibuk sih enggak ya ngajar ke sana kemari. Jadi silakan SMS dulu ke 0812 828 7881 0812 7881 Nanti saya titipkan Ibu Susi di radio ya MP3-nya Kemudian untuk tunanetra juga saya siapkan tadi yang Al-Huzaifinya ya. Juz ke 2930-nya. Gratis silahkan. Untuk yatim, diktat A-nya juga berwarna kami siapkan yatim dan prasejahtera. Untuk yang punya uang, tolong ganti tintanya cukup mahal karena tinta ini. Jadi satu tinta e, printer HP kan tahu sendiri ya, 200 sekian. Satu warna, kalau empat warna, nah ini hanya beberapa buku jadinya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Kami masih tetap menanti untuk pembangunan rumah yatim yang tengah renovasi sebentar lagi jadi untuk pendidikan juga. Insya Allah nanti kita akan mengadakan program uh, belajar untuk yatim dan prasejahtera angkatan kedua ya. Paket pertama 100 sudah di Bogor dahulu, nanti kita coba 100 paket ya di Jakarta kita coba nanti. Insya Allah terlebih kalau rumah yatimnya sudah terlaksana kita akan lebih mudah lagi Eh, belajar di sana karena ruangnya masya Allah cukup luas. Alhamdulillah 315 ya, cukup luas untuk sementara. Ibu dan bapak semuanya terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.